Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Akhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Masail al-Jahiliyah yang syarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan waffaqahullah. Sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke-40. Permasalahan yang ke-40 ini adalah pembahasan masalah bahwasanya termasuk perilaku atau ritual atau perbuatan orang-orang jahiliyah mereka mengingkari adanya pencipta untuk alam semesta ini. Jadi mereka mengingkari atau mereka menolak atau mereka menghilangkan atau meniadakan adanya Rabb terhadap alam semesta ini. Namun sangkaan atau perilaku atau keyakinan mereka tersebut telah terbantah dalam al Quran Al Karim sebagaimana akan kita lewati nanti. Bahwasanya mereka nah menentang adanya Rabb, ya, menentang adanya Allah Subhanahu wa taala, menentang adanya pencipta untuk alam semesta ini. Naam. Kata mereka bahwasannya nah, adanya alam semesta ini tanpa adanya pencipta. Ya, langsung ada begitu saja. Namun ini semua dibantah dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang akan kita lewati nanti. Qala al-Imam al-Mujaddid al syaikh Muhammad bin Abdul Wahab al najdi al tamimi rahimahullah taala Al-mas'alatu al-arba'un permasalahan yang ke-40 At-ta'tilu yaitu ta'til. Ta'til maksudnya maknanya adalah menghilangkan atau membersihkan atau mengosongkan. Maksudnya mengosongkan alam semesta ini dari pencipta. Membersihkan atau menghilangkan alam semesta ini dari pencipta. Jadi tidak ada pencipta itu. Kakoni ali fir'aun seperti yang diucapkan oleh nah pengikutnya Fir'aun sebagaimana akan kita lihat apa yang beliau maksud nanti. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, at-ta'dilu fil asl, ta'dil itu pada asalnya maknanya adalah ikhla'u syai', yaitu mengosongkan sesuatu. Yuqalu attala al-makan idza akhlahu. Nah, dikatakan attala al-makan sebuah tempat itu dikatakan mu'attal idza akhlahu apabila kosong dan nah barakallahu fikum tidak dipakai. Wa yuqalu imra'atun 'aqilun. Dikatakan juga seorang wanita yang nah barakallahu fikum yang 'aqil, maknanya adalah yakni khaliyatan minal huli. Itu seorang wanita yang kosong atau yang bersih daripada perhiasan. Ayo na'am. Fata'tilu wa ikhla'u syai'an ghairihi. Naam. Ta'til itu maknanya ikhla'u syai' menghilangkan sesuatu atau melepaskan sesuatu dari yang selainnya. Naam. Jadi mereka itu menghilangkan, mengosongkan alam semesta ini dari pencipta dari adanya pencipta. Naam. Al-muradu bihuna huna yang diinginkan di sini maksudnya adalah ikhla'ul kauni an khaliqihi. Naam, al kauni itu adalah alam semesta. Itu mengosongkan, meniadakan alam semesta ini dari penciptanya. Wa nafyu an yakuna hunaka khaliqun dan meniadakan bahwasanya di sana nam adanya pencipta itu ditiadakan. hadzal kaun. Naam, wa nafyu an yakuna hunaka khaliqun hadzal kaun dan meniadakan meniadakan bahwasanya di sana ada pencipta untuk alam semesta ini. Jadi ditiadakan tidak ada gitu maksudnya. Wa inna ma wujida at tabi'ati kama yaqulun. Hanya saja alam semesta ini dijumpai, dilihat kok ada wujudnya, itu katanya adalah natijat at-tabi'ah. Adalah sumber atau buah atau hasil dari tabiat. Dalam artian adanya ada secara langsung itu. Tanpa ada pencipta, tanpa ada yang membuat, ada secara langsung tiba-tiba gitu tabiat. Nah, kata mereka tadi ya kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan. Wa imamul mu'attilah huwa Fir'aun dan imamnya mu'attilah ya, orang-orang yang berpendapat atau nah berkeyakinan seperti ini adalah Fir'aun laknatullah alaih. Haitsu yaqul itu ketika dia berkata, "Ya ayyuhal mala'u, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Wahai segenap pembesar, pembesar kaumku, ya, nah mengata Firaun atau pengikut Firaun, "Ma tulakum aku tidak mengetahui. Aku tidak mengetahui ada ilah yang selainku untuk kalian." Ewa. Jadi Fir'aun ini sendiri juga mengaku ilah itu loh. Tapi walakin hadza min babil mukabarah wal inad. Tapi pengakuan Firaun ini dalam bentuk mukabarah. Mukabarah dalam artian dia sendiri meyakini dan mengakui bahwasanya apa? Bahwasanya tidak ada ilah lain kecuali Allah Subhanahu wa taala itu loh. Cuman karena sombongnya dia dan sikap inad itu menentangnya dia nah membantang nah membangkangnya dia barakallahu fikum akhirnya dia pun mengatakan seperti itu. Ya, nah, sehingga ini Para ulama mengatakan bahwasanya Firaun saja meyakini bahwasanya pencipta itu adalah Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun keyakinan rububiyah itu tidak bisa memasukkan seorang dalam keislaman karena harus membutuhkan yang namanya keyakinan al-uluhiyah barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Ewa sehingga Firaun mengatakan, "Ya ayyuhal mala'u ya segenap pembesar-pembesar kaumku." Nah, mata pengikut Firaun, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi?" Aku tidak tahu ada ilah selainku untuk kalian. Walakin hadza min babil mukabara wal inad. Namun ucapan ini muncul dari Firaun dalam bentuk mukabarah, sombongnya dia. Nah, dia sudah mengetahui meyakini bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, tapi dia sombong dan membangkang serta menentang. Wabil ayat ukhra dalam ayat yang lainnya qul dia mengatakan ya Haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab wahai Haman wahai Haman nam bangunkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi. nam yang aku nantinya akan apa? Akan mencapai kepada pintu-pintu. Nah, asbab yaitu pintu-pintu langit katanya. Jadi memerintahkan Dahaman untuk membangunkan sebuah bangunan yang tinggi. Nah, bangunan yang tingkat itu ya tinggi. Tujuannya apa? nih? Bisa jadi, nah semoga aku bisa naik ke pintu-pintu. Pintu-pintu mana? Asbab as-samawati itu pintu-pintu langit fa'at taliha ilahi Musa. Fa'at taliha ila ilahi Musa. Aku akan melihat kepada ilahnya Musa. Bayangkan nih. Wa inni lahadunhu kathiba. dan aku masih menganggap Nabi Musa itu adalah pendusta. Ini Firaun. Allah musta'an. Kemudian juga dalam ayat lain, Fa'awqid liyahaman Haman Ngam, bakarkanlah untuk wahai tanah untuk jadikan batu bata maksudnya ya. Dibakarkan kemudian dijadikan batu bata untuk dibangun apa? Bangun sebuah bangunan tinggi. Faj'al li sarha. Kemudian bangunkanlah. Nah, batu bata tadi bangunkanlah menjadi bangunan yang tinggi la'alli attali'u ila ilahi Musa. Nah, yang aku nanti akan melihat kepada ilahnya Musa. Wa inni la'adzunuhu minal kadzibin. Dan sesungguhnya aku masih yakin dan masih beranggapan, menyangka eh, beranggapan bahwasanya Nabi Musa ini termasuk orang-orang pendusta. Bayangkan ini. Hadza huwa ta'til. Inilah makna ta'til. Nah, barakallahu fikum. Jadi tetap gak mengakui. Nah, barakallahu fikum dalam artian ini bentuk apa bentuk? Nam tidak mengakui Fir'aun terhadap adanya ilahnya Nabi Musa alaihissalam itu adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan dalam bentuk keyakinan yang asalnya ya dalam artian sebenarnya dia yakin bahwasanya memang tidak ada nah yang mencipta memberikan rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala cuman karena sombong dan bangkangnya tadi nah barakallahu fikum ya wanam seperti itu kemudian berikutnya wal fitaru wal uqulu tadullu ala kadhibi hadzal qaul sedangkan fitrah-fitrah yang ada fitrah tabiat manusia yang masih murni, yang masih suci, dan akal-akal yang ada itu menunjukkan atas dustanya ucapan ini. Li'anna la yumkin wujudu makhlukin biduni khalid Dikarenakan nah barakallahu fikum tidak mungkin. Nah dikarenakan nah tidak mungkin kan adanya makhluk tanpa tanpa pencipta. Nah wala yujad fi'lun biduni fa'ilin abada. Dan juga tidak ada, tidak jumpai sebuah perbuatan tanpa adanya pelaku. Tidak mungkin kan? Nah, barakallahu fikum. Adanya pembunuhan mesti ada yang membunuh. Kemudian adanya nah pencurian ada yang mencurian gitu. Jadi adanya perbuatan pasti ada yang berbuat. Seperti itu. Enggak mungkin tiba-tiba ada pencurian enggak ada yang mencuri atau tiba-tiba ada apa? Ada perampokan enggak yang tidak ada yang merampok kan enggak mungkin. Tiba-tiba ada rumah berdiri sendiri tanpa ada yang membangun kan enggak mungkin. Nah, barakallahu fikum. Am khaliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu Ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard? Atau bahkan mereka itu menciptakan yang menciptakan langit dan bumi? Bal bahkan kalian pun atau mereka pun tidak yakin. Nah, dalam artian tidak mungkin. Ma ajabu 'ala syai'in min hadza, mereka semuanya tidak menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in? Pertanyaan pertama. Am khuliqu min ghairi syai'in? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Tidak mungkin juga. Dalam artian mereka diciptakan tanpa pencipta itu apakah mungkin? Tidak mungkin. Yang kedua, amhumul khaliqun ataukah mereka menciptakan diri di mereka sendiri? Ini juga perkara yang tidak mungkin barakallahu fikum. Naam. Kemudian apakah mereka atau berhala-berhala mereka yang menciptakan langit dan bumi? Perkara yang tidak mungkin juga. Kita lihat sini. Majabu jabu ala syai'in min hadza falahum khalaqu ghairahum. Eh, tidak pula mereka menciptakan nah barakallahu fikum diri-diri mereka Walahum khalaqu anfusahum dalam artian na barakallahu fikum dan tidak pula mereka menciptakan diri mereka. Falahum khalaqu khairahum eh, tidak pula mereka menciptakan yang selain mereka. Walahum khalaqu anfusahum tidak pula mereka menciptakan diri diri mereka. Walam yujadu min ghairi khaliqin dan tidak akan mereka dijumpai tanpa adanya pencipta. La budda an yakuna khaliqun maka pasti atau harus adanya pencipta. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud, sedangkan makhluk adalah mungkinul wujud. Wajibul wujud itu wajib adanya itu Allah Subhanahu wa taala, mungkinul wujud yang mungkin adanya adalah hamba atau makhluk. Naam. Wa idza kana hunaka khaliqun dan apabila di sana ada pencipta, halahum hadzal khaliq? Kalau memang benar sana ada pencipta, apakah mereka itu adalah penciptanya? Halhum khalaqu anfusahum? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Hal asnamuhum khalaqat syai'an minas samawati wal ardh? ataukah berhala-berhala mereka? Apakah berhala-berhala mereka menciptakan sesuatu? Nam, eh, berupa langit dan bumi atau langit-langit dan bumi? Nam, atau sesuatu yang ada di langit dan bumi? Hasya wa kalla. Sekali-kali tidak perkara yang tidak mungkin. Fal uqul wal fitaru maka akal-akal dan fitrah-fitrah yang masih selamat tukadzibu hadzal qaul akan mendustakan ucapan ini. Wafil ayatul ayatin ukhra, kemudian dalam ayat yang lain tahaddahum Allah Taala menantang mereka waqal hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Falam yujibu, mereka pun tidak bisa menjawab karena istifham, Nah, barakallahu fikum, istifham ingkari dalam artian Nah, pertanyaan yang sifatnya mengingkari perbuatan mereka memang tidak ada gitu loh. Benar-benar tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar tidak ada ilah yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin adanya alam semesta yang sangat luas lebar ini kemudian di dalam penciptanya. Nah, sehingga kisah yang panjang mungkin sebagian pernah mendengar itu kisahnya seorang badui. Eh, dia mengatakan, "Nam al-ba'rah yadullu al-ba'ir." Bahwasanya kotoran unta itu menunjukkan ada ontanya. Enggak mungkin ada kotoran onta enggak ada ontanya. Hah? Enggak mungkin ada kotoran lembu, enggak ada lembunya kan itu. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, kemudian adanya alam semesta, lautan, daratan dan yang semisalnya, eh, langit yang memiliki nah barakallahu fikum bintang-bintang, kemudian lautan yang ada ombaknya, daratan yang sangat luas ini menunjukkan adanya di sana latiful khabir. Adanya zat yang maha lembut dan maha mengetahui itu Allah Subhanahu wa taala. Orang batu itu paham. Nah, barakallahu fikum apalagi